<clears throat> Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat yang tidak terhingga kepada kita semua, yang senantiasa memudahkan kita untuk tetap istiqomah di atas jalan Islam, di atas jalan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah yang memiliki nama Al-Fattah yang membukakan bagi kita senantiasa pintu-pintu kebaikan, membukakan bagi kita pintu-pintu rahmat, menganugerahkan kepada kita sebab-sebab untuk mendapatkan rezeki yang dihalalkannya maka Alhamdulillah kita bersyukur kepadanya yang selalu memudahkan kita untuk mencapai kebaikan-kebaikan dalam agamanya. Insya Allah untuk kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita membahas eh, nama-nama uh, Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mengkaji nama Allah pada kesempatan pagi hari yang sangat berbahagia ini yaitu namanya yang Maha Agung Al-Fattah. Al-Fattah yang Maha Pembuka dan Maha Pembuka kebaikan dan pemberi keputusan. Inilah nama Allah Subhanahu wa taala yang agung yang sangat kita butuhkan untuk kita ucapkan dalam doa-doa kita agar dia memberi keputusan dalam setiap masalah yang kita hadapi, dalam setiap uh, apa ini permasalahan kita dihadapkan pada dua pilihan, kita butuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberi keputusan yang terbaik. Lebih daripada itu dalam semua kebaikan-kebaikan dunia kita apalagi kebaikan agama kita, akhirat kita kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala untuk membukakan pintu kebaikan bagi kita, membuka pintu-pintu rezeki yang halal, membuka pintu-pintu rahmatnya, membuka pintu-pintu pengampunannya, dan sekian banyak makna daripada nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, yang maha indah ini, yaitu Al-Fattah. <clears throat> Kaum muslimin para pendengar Radio Roja rahimakumullah. Nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah ini disebutkan dalam Al-Quran, di antaranya dalam dua ayat yang terkenal. Pertama, dalam surat As-Sab, surat Saba ya, ayat 26. Surat sabah ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqqi wa huwal fattahul alim." Katakanlah Rabb kita Allah Subhanahu wa taala akan menghimpunkan kita semua kemudian dia memberi keputusan membuka keputusan di antara kita dengan hak, dengan benar, dan dialah Al-Fattahul Alim yang maha pemberi keputusan, yang maha pembuka kebaikan, lagi maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian dalam ayat yang lain, surat Al-A'raf ayat 89, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين Rabb kita Allah subhanahu wa ta'ala ilmunya atau pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Allah tawakalna kepada Allah sajalah kita bertawakal, bersandar, berserah diri. Rabbana wahai Rabb kami, Iftah bainana wa baina qaumina bil haq. Berikanlah keputusan yang benar antara kami dengan kaum kami. Dengan kebenaran, dengan keadilan. <clears throat> wa anta khairul fatihin. Sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik yang memberikan keputusan dengan benar. Nah inilah dua ayat yang menyebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah ini. Sehingga oleh para ulama ditetapkan sebagai al fatah sebagai salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah seperti Imam Ibnul Ibnul Athir dalam kitabnya An-Nihayah fi Gharibil Hadits wal Athar juga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala kemudian para ulama yang lainnya seperti Syekh Abdul Rahman as kemudian Syekh Ibnu Utsaimin ya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin juga dalam kitabnya Al-Qawaidul Musla mencantumkan nama Allah Subhanahu wa taala yang agung ini sebagai salah satu di antara nama-namanya yang maha indah. Jadi uh, <clears throat> kaum muslimin para pendengar radio Roja rahimakumullah di sini kita akan menelaah lebih lanjut ya tentang makna dari nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah ini maka al-fattah sesuai dengan uh, asal kata secara bahasa al-fath ya al-fatah kita ketahui artinya adalah membuka lawan daripada menutup kalau kita mengatakan fataha zaidun al-baba. Zaid membuka pintu. Ini artinya lawan dari menutup. Maka secara as, seperti diterangkan dalam kitab Mu'jam Maqayisi Lughah oleh Imam Ibnu Faris secara asal uh, kata al-fatah artinya adalah membuka yang berarti lawan dari menutup. Kemudian nanti dari asal kata membuka ini karena membuka ini nanti pengertiannya banyak luas pengertiannya dari inilah kemudian diambil cabang-cabang dari arti asal ini seperti memutuskan ya menghukumi kemudian al-fath juga diartikan kemenangan kemudian kesuksesan ya ini nama-nama yang diambil dari asal nama tersebut sehingga sebagian dari para ahli bahasa ada yang mengartikan uh, eh, al-fatah itu ada yang mengartikannya seperti al-fairus abadi dengan al-hakim yang memberikan hukum atau keputusan Ibnu Asir juga menyebutkan arti yang lebih luas lagi. Bahwasanya Al-Fatah itu adalah uh, yang membuka pintu-pintu rezeki, pintu-pintu rahmat bagi hamba-hambanya. Juga arti lain menunjukkan arti memberikan hukum di antara hamba-hambanya. Inilah pengertian dari Al-Fatah. Maka Al-Fatah termasuk nama Allah Subhanahu wa taala yang mengandung arti yang luas yang yang menunjuk dari dari satu makna. Ya, kemudian penjabaran dari nama ini Imam uh, Al-Hafidh, Imam Ahlu Tafsir, Al-Tabari rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan firman Allah yang saya sebutkan di atas, surat sabak di atas, wa al fattahul alim, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha pemberi keputusan, maha pembuka kebaikan, dan maha mengetahui. Ibnu Jarir waktu menafsirkan ayat ini dalam tafsirnya, beliau mengatakan, Wallahul alimu bil qada'i baina khalqihi li'annahu la takhfa anhu khafiyah wa la yahtaju ila syuhudin tu'arrifuhu al-muhitta min al-mubtil. Allah Subhanahu wa taala dialah al-qadhi, hakim. Pemberi keputusan yang maha mengetahui apa yang diputuskannya di antara hamba-hambanya. Dialah yang maha memberi keputusan, yang maha mengetahui keputusan yang diberlakukannya di antara hamba-hambanya. Kenapa? Karena tidak ada satupun yang samar di hadapannya. Sehingga dia tidak membutuhkan adanya saksi untuk memberitahukan kepadanya siapa yang benar di atas siapa yang salah. Jadi subhanallah ini merupakan peringatan bagi kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la takhfa alaihi khafiyah. Al-mukhainatal a'yun, tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapannya. Dia Maha mengetahui uh, pandangan mata yang berkhianat. Oleh karena itu di hadapan Allah nanti semua keputusan akan seadilnya. Apapun yang terjadi di dunia ini, kezaliman-kezaliman, penyimpangan-penyimpangan dalam hak manusia, maka akan ditunaikan dengan seadilnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala seorang yang mengambil hak orang lain, menyembunyikan sesuatu yang haknya bukan miliknya, meskipun dia pandai bersilat lidah, meskipun dia pandai menggunakan berbagai macam cara di dunia untuk menyembunyikan hak tersebut, tapi Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti Maha mampu untuk memberikan balasan yang sebaik-baiknya dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menampakkan segala sesuatu yang ya, di hadapan apa ini yang dilakukan oleh manusia meskipun disembunyikan dan tidak terlihat oleh orang yang lainnya. Ingatlah nasihatnya sahabat yang mulia Umar ibn Khattab taala anhu sewaktu beliau mengatakan wa tazayyanu lil ardil akbar eh, bersiap bersiapkanlah dirimu untuk menghadapi hari ditampaknya segala sesuatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala yauma idzin tu'rafun ala takhfa minkum khafiyah pada hari kiamat itu kalian semua akan dihadapkan di hadapannya dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapannya maka inilah uh, apa ini di atas penjabaran dari makna nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah. Kemudian jadi menggabungkan nama yang <clears throat> apa ini pengertian daripada Al-Fattah berdasarkan pengertiannya secara bahasa. Karena itu lebih lengkap pengertian daripada Al-Fattah nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah ini disebutkan oleh para ulama artinya adalah huwa alladhi yahkumu baina ibadihi bima yasha wa yaqdi fihim bima yurid wa yamunnu ala man yasha'u minhum bima yasha' wa la rada li hukmihi dialah yang memberikan hukum di antara hamba-hambanya dengan apa yang dikehendakinya dan memutuskan perkara mereka dengan apa yang diinginkannya dia memberikan anugerah memberikan minnah melimpahkan anugerah kepada siapa yang dikehendakinya dengan anugerah apapun yang dikehendakinya. <clears throat> Tidak ada seorang pun yang bisa menolak hukumnya, yang bisa <clears throat> menghalangi keputusannya dan perintahnya. Tidak ada yang bisa menghalangi kebaikan dan rahmat Allah berikan kepada manusia. Mana ini yang ditunjukkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Fatir ayat kedua, "Ma yastahillahu lin min rahmatin fala mumsikalaha." wama <coughs> wama yumsik fala mursilalah fala mursilalahu min ba'di wa al azizul hakim <coughs> kenikmatan apa apa saja yang Allah Subhanahu wa taala apa saja yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan atau bukakan bagi manusia berupa rahmatnya maka tidak ada yang bisa menghalangi atau mencegahnya dan apa-apa yang Allah halangi dari manusia maka tidak ada yang bisa memberikan kepadanya setelah itu dan dia adalah zat yang maha perkasa lagi maha memiliki hikmah, memiliki hukum. Inilah makna daripada Al-Fatah yang menunjukkan kepada kita bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala yang agung ini memiliki kandungan yang sangat indah, yang sangat agung <clears throat> yang dengan ini seseorang pantas untuk menjadikan nama Allah Subhanahu wa taala ini sebagai nama yang sering diucapkannya dalam doa-doanya untuk dia meminta rahmat dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang dihil khair di tangannya lah segala kebaikan. Syekh Rahman Asadi rahimahullah taala memerinci nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah ini dengan perincian yang lebih lengkap dalam keterangan beliau. Kata beliau <clears throat> bahwasanya nama Al-Fattah ini dengan pengertian tadi itu memiliki dua macam arti yang yang sangat besar. Yang pertama, kembali kepada arti al-hukum. Jadi makna yang pertama, jadi beliau mengatakan lil fattah kenayan. Nama Allah Subhanahu wa taala al-fattah itu memiliki dua arti. Yang pertama, kembali kepada makna hukum. Al-fatah arti mereka memberikan hukum. Maksudnya, dialah yang alladhi yaftahu baina ibadihi yahkumu bainahu bi syar'ihi wa yahkumu bainahum bi isabati taiina wa 'uqubati al-'aasina fid dunya wal akhirah. Yaitu yang memutuskan dan menetapkan hukum bagi hamba-hambanya dengan ketentuan syariatnya. Jadi dialah yang memutuskan uh, kepada hambanya perkara mereka dengan ketentuan syariatnya dan juga memberikan ganjaran orang yang mentaatinya serta azab siksaan bagi orang-orang yang berbuat maksiat kepadanya di dunia, di dunia dan di akhirat. Nah inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat dalam surat Saba tadi ayat 26. Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqq wa huwal fattahul alim. Katakan Allah subhanahu wa ta'ala Rob kita dialah yang akan menghimpun kita pada hari kiamat nanti kemudian memberikan keputusan benar yaitu hukum siapa yang berbuat baik dia akan mendapatkan kebalasan balasan kebaikan dengan kebaikan yang sekecil apapun akan dibalas demikian pula oh, yang berbuat keburukan naudzubillahi min dalik meskipun kecil akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. "Wa may ya'mal mithqala syarran yarah." Barang siapa yang mengamalkan perbuatan baik tak biji debu pun maka dia akan melihat balasannya dan barang siapa yang melakukan perbuatan buruk sebesar biji debu dia akan mendapatkan balasannya. Ini <clears throat> makna makna yang pertama. Jadi makna yang pertama adalah memberikan hukum dalam artian menghukumi hamba-hambanya dengan syariatnya <clears throat> yang berlaku di dunia kemudian balas Allah Subhanahu wa taala oh, apa ini e, berikan bagi hamba-hambanya yang taat kepadanya dengan kebaikan atau balasan kebaikan dan di akhirat nanti dengan berbagai macam siksaan yang ini yang inilah yang disebutkan dalam pengertian yang pertama. Kemudian pengertian yang kedua, mana yang kedua? <clears throat> Yaitu fathuhu li ibadihi jami'a abwabil khairat. Membuka bagi hambanya membukakan semua pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu rahmat bagi hambanya. Inilah pengertian fatah yang kedua. Ini yang ditunjukkan dalam surat Fatir ayat kedua tadi. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala Apa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan, bukakan bagi manusia pintu-pintu rahmat, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk mencegahnya atau menahannya. Jadi manfaat dan rahmat, kebaikan bagi manusia, dunia apalagi kebaikan bagi bagi agama. Kebaikan dalam agama bagi hamba-hambanya. Dialah yang membukakan pintu-pintu hati yang terkunci untuk diberikan hidayah ke dalam hati tersebut. Kemudian dialah yang menghiasi hatinya orang-orang yang beriman dengan tauhid, dengan keimanan yang sempurna, dengan pemahaman terhadap nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia. Jadi, memahami iman yang benar ini juga termasuk pengertian fatah dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang membuka hati manusia untuk menerima keimanan, untuk memahami nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Dialah yang membukakan hati manusia untuk istiqomah, teguh di atas jalan yang benar. Lebih khusus daripada itu, dialah yang membukakan hati orang-orang hamba-hambanya yang dicintainya dan yang mencintainya untuk selalu menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu menegakkan tauhid untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang sebenarnya untuk selalu merasakan ketenangan dan kebahagiaan ketika beribadah dan mendekatkan diri kepada Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah ini makna yang sangat agung yang tentu sekali lagi sangat dibutuhkan oleh orang yang beriman untuk selalu diucapkannya. Nama Allah Subhanahu wa taala ini dalam setiap doa-doanya. Ya Allah, bukakanlah kepadaku pintu-pintu rahmatmu Ya Allah bukakanlah hatiku untuk mudah menerima keimanan yang benar. Untuk mengenalmu dengan pengenalan yang sebenarnya. Untuk memahami kandungan dari nama-namamu yang maha indah. Dan sifat-sifatmu yang maha mulia. Ya Allah bukakanlah pintu-pintu rezeki yang halal. Yang dengan itu kuatkan aku untuk beribadah kepadamu. Untuk selalu mendekatkan diri kepadamu. Inna ka antal fatah. Sesungguhnya engkau adalah maha. Maha fatah, maha pembuka maha pemberi keputusan. Inilah nama Allah subhanahu wa ta'ala Para dari nama Allah Subhanahu wa taala yang agung. Jadi termasuk membukakan pintu-pintu rezeki yang halal. Kemudian menyediakan membukakan bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya apa ini jalan keluar rezeki dari arah-arah yang arah yang tidak disangkanya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib dan Allah memberikan rezeki kepada orang yang bertakwa dari arah yang tidak disangka-sangkanya maka sungguh ini pintu-pintu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kebaikannya ini sangat luas sekali, maka dari sinilah para pendengar ah, muslimin, ikhwan dan akhwat sekalian para pendengar apa ini Radio roja rahimakumullah, dari sinilah kita mengetahui rahasia kenapa kebanyakan para ulama menulis buku mereka dengan judul kata-kata Al-Fath. Lihat kitabnya Ibnu Hajar, Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Fathul Bari, ini eh? pembukaan dari Al-Bari. Ini Al-Bari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Fathul Bari juga tulisannya Imam Ibn Rajab, juga syarah Sahih Bukhari. Ada lagi nanti Fathul Rabbil Bariyah. Apa ini syarahnya Akidah Hamawiyah punya Syekh Uthaymin Ada juga Fathul Qawiyul Mubin. Dan banyak daripada buku-buku yang ditulis oleh para ulama menggunakan Allah Subhanahu wa taala ini kitab Fathul Qadir misalnya tafsirnya Imam Syaukani Fathul Qadir, kitab akidah yang terkenal Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, dan buku-buku yang lainnya. Apa sebabnya? Karena mereka meminta pembukaan dari Allah Subhanahu wa taala agar bisa menulis buku ini dengan baik dan mereka meminta agar buku ini menjadi sebab terbukanya pintu-pintu hati manusia untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, untuk menerima tauhid. Makanya kita Fathul Majid disebutkan dengan kata-kata al fatih agar mereka meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang indah ini untuk menjadi sebab hati manusia akan bercahaya dengan tauhid dan terhindar dari perbuatan syirik diisi dengan kebaikan-kebaikan dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala dan menempi segala sesuatu yang bertentangan yang bertentangan dengan agamanya. Oleh karena itu, sekali lagi ayo fillah nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah ini sangat pantas untuk kita selalu renungkan artinya dan kita sampaikan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan nama ini agar benar-benar kita mendapatkan kebaikan dan juga terwujud dalam diri kita pengamalan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala walillahil asmaul husna fad'uhu biha dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang maha indah maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama tersebut. Nah, kemudian Ikhwan dan akhwat sekalian, Bapak Ibu serta rekan-rekan ikhwan dan akhwat sekalian para pemerhati Radio Raja rahimakumullah. Uh, lebih lanjut, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala juga membawakan dalam kitabnya Nuniyah kitabnya An-Nuniyah bahwasanya uh, <clears throat> Al-Fattah ini memiliki uh, apa ini dibagi menjadi dua sifat al-fatah milik Allah Subhanahu wa taala memutuskan hukum dan maha membuka kebaikan itu ada dua bagian atau terbagi menjadi dua <coughs> yang secara ringkas saya sampaikan uh, diterangkan juga oleh Syekh Rahman As-Sa'di ketika mensyarah bait-bait syair yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang pertama pembagian yang pertama yaitu <coughs> seperti pengertian tadi Al-Fatah yang berarti memutuskan hukum dalam agama, dalam syariatnya dan hukum ganjaran, yakni amal perbuatan manusia di akhirat nanti. Yang baik akan mendapatkan baik, yang buruk akan dibalas sesuai dengan amal mereka. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, yaitu dialah yang maha menetapkan hukum, yakni ketetapan takdir bagi semua makhluknya. Jadi, kembali kepada pengertian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala dan ketetapan takdirnya. Ala lahul wal amr. Ketahuilah bahwasanya milik Allah Subhanahu wa taala penciptaan dan perintah. Kembali kepada dua makna tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala dialah yang menetapkan hukum yang harusnya diterapkan di muka bumi ini agar manusia mendapatkan kemaslahatan hidup dalam kehidupan mereka, merasakan kebahagiaan hidup dalam kehidupan mereka. Kemudian dialah yang menetapkan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini dan menetapkan ketentuan takdir bagi semua makhluknya, baik itu anugerah maupun musibah, pemberian ataupun tidak diberi, dan segala sesuatu. Ma yaftahillahu min rahmatin fala mumsikalaha, wa ma yumsik fala mursilalaha, in ba'dihi wa huwal azizul hakim apa saja anugerah yang Allah Subhanahu taala bukakan kepada manusia berupa rahmatnya maka tidak ada seorang pun yang mampu mencegahnya dan apa-apa yang dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak ada seorang pun yang mampu memberikannya setelah itu dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana inilah pengertian atau dua pembagian dari nama Allah Subhanahu wa taala al fatih atau sifatnya al fatih jadi termasuk dari konsekuensi orang yang menunaikan ibadah kepada Allah dengan mengimani nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah dan mengimani sifat Allah al sabr Maka karena dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala yang memutuskan segala sesuatu, termasuk memutuskan ketentuan takdir yang Allah berlakukan bagi manusia, maka hendaknya dia mengimani bahwa karena yang memutuskan takdir tersebut adalah zat yang maha terbaik pilihannya, yang maha bagus pilihannya, maka oleh karena hendaknya dia ridho dengan keputusan Allah tersebut. Jadi ini termasuk dampak positif mengimani nama ini adalah membuat manusia ridho. <clears throat> membuat dia tersebut ridho terhadap keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping itu, semangat untuk berdoa kepada Allah. Menghadapkan diri semata-mata kepadanya dengan meminta pintu-pintu taufik, meminta ditimpakan apa yang diberikan yang halal, dilapangkan dadanya untuk menerima segala kebaikan dan petunjuk Allah Islam. Jadi ketika berbuat kebaikan dia semangat untuk melakukan sebab-sebabnya yang sesuai dengan yang Allah perintahkan. Kemudian dalam menerima keputusan Allah yang bersifat takdir yang dilakukan bagi manusia maka dia menerimanya dengan mendadak maka dengan ini dia akan selalu menghasilkan kebaikan-kebaikan dalam dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afaman syahullahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurin min rabbih fawailul qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin surat az-zukhruf ayat 22 apakah orang-orang yang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam menerima kebenaran lalu dia mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala sama dengan orang yang hatinya gelap hatinya kaku maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang hatinya kaku karena mereka tidak mengingat Allah dan mereka itu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi syar syarhus sadr yakni pembukaan hati melapangkan hati untuk menerima Islam <coughs> adalah termasuk apa ini uh, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang kita minta yang kita minta untuk Allah Subhanahu wa taala bukakan bagi kita dengan menyebut namanya Al-Fattah. Jadi ini termasuk uh, kandungan daripada mengimani nama ini. Jadi uh, pengertian daripada berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya indah seperti yang saya pernah jelaskan itu dengan menyebut langsung nama tersebut dengan permintaan kita seperti yang saya contohkan tadi. Ada juga dengan mengamalkan kandungannya. Jadi pengertian walillahil asmaul husna fadluhu biha dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut ada yang namanya doa permintaan, doa utolak, ada yang doa ul ibadah. Doa permintaan seperti contohkan tadi. Sebutkan permintaan kita, ya Allah bukakanlah hatiku untuk menerima kebaikan darimu. Bukakanlah hatiku untuk menerima atau mendapatkan kesempurnaan iman. Bukakanlah hatiku untuk mengenal nama-nama dan sifat-sifatmu dengan sebaik-baiknya. Inna ka'an tal fatah, maha pembuka kebaikan. Ini langsung diucapkan, diminta kepada Allah. Ada juga doa ibadah, tidak minta tapi kita amalkan kandungannya. Kita amalkan kandungannya. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang memutuskan perkara di antara hambanya dalam agamanya. Maka kita amalkan agamanya. Kita ikuti semua ketentuan dan dalam petunjuknya. Ini termasuk mengimani nama tersebut. Kemudian dalam hubungan dengan takdirnya kita, yakin bahwa itu adalah keputusan Allah yang ter sebaiknya. Itu adalah pilihan dari Ma'a dari zat yang maha mengetahui tentang segala sesuatu yang terbaik bagi manusia. Maka ini caranya agar kita bisa meraih keutamaan yang besar dengan mengamalkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya baik dalam bentuk permintaan ataupun dalam pengamalan dalam keseharian kita yang langsung berupa praktek nyata sebagai bukti kita mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, maha sempurna. Kemudian Ayol ikhwatu fillah, para ikhwan dan akhwat sekalian, para pendengar Radio Roja rahimakumullah, termasuk pengertian dari, uh, eh, dari meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang ini juga hendaknya kita ingatkan kepada kaum muslimin untuk selalu diamalkan yaitu doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika masuk keluar masjid. Ketika masuk masjid Nabi SAW mengajarkan apa? Kita membaca membaca salawat dan membaca doa <coughs> Allahumma abu abu rahmatik. Ya Allah bukakanlah kepadaku pintu-pintu rahmatmu. Subhanallah ketika kita masuk masjid yang masjid merupakan ahabul bilad Tempat yang paling dicintai oleh Allah. Di dalam satu negeri, dalam satu daerah. Yaitu al-masajiduha, masjid-masjidnya. ahabul bilad Allah. Kita masuk, kemudian kita meminta dibukakan pintu-pintu rahmat. Yang ini mungkin merupakan sebab kebaikan bagi kita. Sebab terbukanya hati kita untuk menerima petunjuk. Oleh karena itu juga ini merupakan kesempatan bagi orang-orang yang ingin mendapatkan kebaikan, mendapatkan saya untuk dia selalu datang ke masjid, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melaksanakan sholat berjamaah, kemudian menghadiri kebaikan-kebaikan yang ada di masjid dan menghadiri pengajian-pengajian untuk menimba kebaikan dan ilmu di sana. Kemudian waktu keluar kita dianjurkan untuk membaca doa Allahumma inni astuka min fadlik Ya Allah sesungguhnya aku meminta kepadamu anugerah kebaikan-kebaikan darimu. Maka inilah. Jadi uh, kebaikan, rahmat, taufik, dan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk masa hidup manusia ada di tangan Allah. Ada di tangan Allah. Maka, oleh karena itu, sekali lagi, ucapannya Mutarrif Ibn Abdullah, doa ul khair. Doa itu adalah penghimpun segala kebaikan. Kalau kita mengetahui semua kebaikan di tangan Allah, maka tidak ada cara agar bisa kita miliki kebaikan tersebut kecuali dengan meminta kepada zat yang memilikinya. Maka mintalah kepada Allah dengan sebaik-baik permintaan. Mintalah kepada Allah dengan memuji. Memujinya dengan nama-namanya yang maha indah. Memujinya dengan nama-namanya yang maha baik seperti namanya ini. Nama Al-Fatah ini maupun nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah yang lainnya. Kemudian laksanakanlah kandungan daripada nama-nama dan sifat-sifatnya tersebut agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyempurnakan kebaikan dan rahmatnya rahmatnya kepada kita semua. Maka demikianlah semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kepada kita untuk meraih kebaikan-kebaikan dalam agamanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk terbukanya pintu hati kita menerima kesempurnaan iman, menerima petunjuk yang sempurna darinya dan menerima segala kebaikan-kebaikan darinya dan semoga Allah Subhanahu wa taala membuka membukakan diri kita untuk selalu bertobat dan kembali kepadanya dan senantiasa istiqamah di atas petunjuknya sampai kita meninggal dunia menghadapnya nanti. Demikianlah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Afwan atas kekurangannya kami cukupkan sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi sallam yaumil qiyamah wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Nah, terima kasih untuk Ustadz Jazakallah Heran atas materi dan pembahasan penjelasan nama Allah yang mulia Al-Fattah di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatal Islam seperti biasa kami akan undang Anda untuk berinteraksi bersama beliau Hafirullah Ta'ala di kesempatan pagi ini. Anda bisa hubungi kami 021 823 6543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Kita angkat untuk yang pertama sudah ada penelpon kita di pagi hari ini. Halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa Pak? Dengan Aziz di Jakarta. Silakan Pak Aziz. Baru kalau Ustaz. Uh, Ustaz tadi kan dalam mengimani nama-nama Allah itu ada dua ya dengan yang pertama dengan doa yang kedua dengan ibadah atau melaksanakannya gitu. Nah, terkadang kita sering kali berat sebelah gitu Ustaz. Kita lebih seringnya di doa tapi terkadang untuk mengimani nama tersebut secara ibadah itu belum maksimal. Nah itu apa kiat-kiat agar kita bisa melaksanakan kedua-duanya Ustaz. Sekian saja jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan uh, dari pendengar kita, Ustadz saya ulangi kembali saja. Ya? ya, ya. Nah, ya, ya uh, tadi Ustadz menjelaskan bahwasanya di dalam mengamalkan uh, asma Allah yang mulia adalah dengan doa dan dengan uh, amaliyah atau ibadah uh, yang terkadang masih uh, kita belum mampu untuk bisa uh, istiqomah di dalam uh, ibadah jadi hanya terbatas pada doa saja. Nah, pertanyaannya bagaimanakah kiat-kiat untuk kita bisa menjadikan ibadah-ibadah uh, kita uh, uh, menjadi uh, istiqomah di atas apa yang kita pelajari dari asma Allah ini. Terima kasih Ustaz. Ya, ya tentu saja kiat-kiat tersebut adalah sebaik-baiknya adalah dengan uh, meminta petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya katakan tadi, istiqomah itu tempat utamanya adalah dalam hati manusia. Kalau seandainya hati sudah baik, maka insya Allah semua anggota badan manusia juga akan turut kebaikannya. Bagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ala wa inna fil jasadi mudatan idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasara jasadu kullu ala wa hiyal qalbu." Ketahuilah saya sungguhnya diri manusia ada segumpal daging kalau dia baik maka akan baik semua anggota badan manusia kalau buruk maka akan buruk semua anggota badan manusia maka dia itu adalah hati oleh karena itu pertama kita meminta agar dimudahkan hati kita untuk istiqomah dan juga anggota badan kita. Cuma karena masalahnya hati itu Allah yang menguasainya, maka tidak ada yang bisa meluruskan hati kecuali Dia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sahih riwayat Imam Muslim bersabda, Inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min Rahman, kakal bin wahidin yusorifu haitsu yasha. Sungguhnya hati-hati manusia semua terletak di antara dua jari jari-jarinya Allah Ar-Rahman yang Allah akan bolak-balikan sesuai dengan kehendaknya. <clears throat> Oleh karena itu mintalah kepada Dia yang menguasai hati hati manusia. Jadi minta keteguhan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga kandungan dari Al-Fatah yang saya sebutkan tadi, yang dialah yang maha membukakan kebaikan dalam hati manusia yang merupakan sebab untuk dia bisa istiqomah dan lebih baik dalam ibadah. Kemudian setelah itu lakukan sebab. Lakukan sebab-sebab untuk menjadi ibadah kita itu istiqomah. <clears throat> Di antara sebab-sebab tersebut adalah pertama kita mengetahui keutamaan ibadah. Kalau kita mengetahui satu ibadah itu keutamaannya besar, pahalanya tinggi untuk mendekatkan kepada Allah, mendapatkan kenikmatan di sorga, maka ini akan memotivasi kita untuk selalu beramal. Untuk selalu beramal. Maka perlu belajar mengenal bagaimana petunjuk Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadah. Dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita kenal keutamaannya dalam Al-Qur'an, hadis-hadis yang sahih. Kemudian kita pelajari sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam agar kita pun semangat melaksanakannya karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah panutan kita, orang yang kita cintai. Konsekuensi kita mencintai beliau, kita senang mengikuti apa yang beliau lakukan. Yaitu ibadah-ibadah Allah Subhanahu wa taala dengan dengan penuh semangat. Ini yang kita lakukan kemudian dengan kita di antaranya juga uh, sebab atau eh, cara untuk motivasi diri, ya ini bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang semangat. Karena ini akan memotivasi diri kita. Melihat contoh yang nyata, contoh yang baik di hadapan kita, teman kita, yang teman dekat kita, kita berusaha selalu dekat dengannya, maka akan memotivasi kita untuk selalu berbuat kebaikan. Nah, oleh karena itulah sangat dianjurkan bagi orang yang ingin termotivasi kebaikan dalam dirinya, dia selalu menghadiri majelis-majelis pengajian yang di situ tempat berkumpulnya orang-orang yang baik. Orang-orang yang ingin memperbaiki dirinya, maka dia akan selalu semangat, dia akan akan selalu termotivasi karena melihat temannya yang dengan itu dia akan berlomba-lomba dalam kebaikan seperti yang saya pernah sebutkan dalam riwayat yang sahih Umar Ibn Khattab itu menjadikan contoh yang beliau lihat dari Abu Bakar As-Siddiq sebagai motivator untuk menambah kebaikan dalam dirinya. Beliau pernah mengatakan, "Ma tu Abu Bakrin ilah khairin qab ilah sabaqani ilaihi." Aku tidak pernah ingin bersaingan dalam kebaikan dengan Abu Bakar As-Siddiq kecuali dia selalu mengungguli-ku. Jadi beliau menggunakan uh, apa ini bersaing dengan dalam kebaikan dengan Abu Bakar As-Siddiq untuk menambah motivasi kebaikan dalam dalam diri beliau. Inilah diantara sebab-sebab yang bisa kita untuk istiqamah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala maka semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada uh, Bapak yang tanya tadi kepada kita semua taufik untuk selalu istiqomah di atas ya agama dan keimanan. Insyaallah. Baik, terima kasih jawaban Ustadz dan berikutnya kita angkat eh, penelpon yang kedua sudah ada Abu Uji dan di Cikarang. Silahkan Pak. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Barakallahu fiik Ustadz. Ana mau tanya, eh, Ana ngasih nama Hatu Rizki. Apakah ini melanggar eh, syariat atau tidak Ustadz? Dan apa yang harus dilakukan? Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan dari Pak Abu dan tadi adalah uh, bagaimanakah nama uh, anak dengan uh, nama Fatihatur Rizq Fatihatur Rizq ya. Kemudian di pesan singkat juga ada uh, mungkin tambahan juga Ustaz ya, ada uh, pertanyaan bagaimana dengan nama Fauzan Fathur Rahman. Apakah hal ini uh, diperbolehkan ataukah Eh, mengandung uh, keharaman atau sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam syariat? Silakan Ustaz. Iya, iya. uh, <coughs> pertama, Fatihatul Rizq ya. Untuk Fatihatul Rizq, ini pembuka rezeki, ini saya secara secara makna imat ragu saya khawatir karena yang membukakan rezeki bagi manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mas pemberi nama adalah untuk memudahkan sebab rezeki bagi dia tapi karena melihat uh, lafadznya ini agak agak sedikit ya, rempet-rempet ya, maka walaupun alam bisawab untuk sementara jawaban saya adalah sebaiknya diganti nama tersebut. diganti nama tersebut dengan nama-nama yang lebih selamat dan tidak ada masalah ya. Kalau itu mampu dilakukan dan untuk lebih bagusnya nanti ya, diminta tolong untuk uh, ditanyakan kepada Ustaz Firanda yang juga apa, menerjemahkan apa ini ceramah dari Syekh Abdul Razak di pengajian-pengajian di Radio, Radio Rojak tanyakan kepada tentang pemberian nama dengan nama tersebut ya ini Fatihatul Rizq ini terus terang saya secara diri melihat ada ada ketidaklayakan untuk diberikan nama kepada manusia dari pengertian secara bahasa dari nama tersebut. Kemudian Fauzan Fathur Rahman. Nah. Ya, begitu ya. Nah, betul. Ya, yang kedua Fauzan Fathur Rahman. Nah. Eh, ini tidak ada muskilah insya Allah secara bahasa ya. Maksudnya Fathur Rahman maksudnya ini adalah anugerah dari Allah, pembukaan dari Allah, tidak ada memberikan nama makhluk seperti itu. Sebagaimana buku-bukunya para ulama, ya meskipun ya secara secara bahasa sih kalau memang mau fasih bahasa Arab yang fasih ya cukup dengan Fauzan sebenarnya. Adapun Fathur Rahman itu ya mungkin uh, seperti gelar yang kalau nanti mengandung pengertian kayak menganggap baik diri sendiri juga ini bermasalah. Cuman sampai saat ini saya tidak melihat ada bahaya dari nama tersebut satu Rahman. Nah, kalau sudah terlanjur dinamakan seperti itu, maka ya tidak mengapa. Kalau baru mau dinamakan, maka sebenarnya cukup dengan Fauzan saja. Kemudian sebut nama orang tuanya setelah setelah itu, misalnya Fauzan bin Abdillah Fauzan bin Abdurrahman dan seterusnya begitu. Itulah yang lebih baik dan lebih sesuai dengan Nah, secara bahasa ya. Baik. Baik, terima kasih jawaban Ustadz. Eh, kemudian kita angkat untuk selanjutnya dari pesan singkat dari Pak Anang di wilayah Jakarta Selatan yang saat ini di perjalanan. Ya Ustadz, eh, kapankah waktu yang tepat untuk berdoa dengan nama-nama Allah yang eh, mulia dan maha indah tersebut sebagaimana Al-Fattah yang tadi Ustadz jelaskan? Jazakallah khairan Ustadz. <coughs> Masalah waktu, masalah waktu itu tidak ada waktu tertentu kita boleh gunakan kapanpun kita waktu kita berdoa. Ya jelas baguslah kalau kita berdoa itu tentu saja dalam keadaan kalau mau di secara waktu tertentu tidak ada. Tapi kalau waktu-waktu yang dianjurkan khusus ya jelas ada ya seperti tiga malam yang terakhir ya uh, sebagaimana dalam hadis yang sahih kita ketahui Rasulullah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kullal lailatin dan seterusnya hadis yang panjang. Allah Subhanahu wa taala setiap malam turun ke langit ke dunia yang di situ dia akan mengabulkan permintaan orang-orang yang memohon kepadanya, mengampuni orang-orang yang minta ampun kepada dan seterusnya. Jadi ini termasuk waktu yang sangat tenang, pas sekali untuk kita ucapkan doa yang panjangnya, mulai dengan muji-mujinya, menyebut nama-namanya, kemudian melakukan adab-adab doa yang seperti membaca salawat kepada Nabi SAW dan seterusnya, <clears throat> baru kita ungkapkan permintaan kita dan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala yang sesuai. Adapun kalau waktunya setiap saat lebih bagus kita gunakan doa ini kita ucapkan nama nama Allah Subhanahu wa taala itu maupun nama-namanya yang indah yang lainnya. Jadi kita ucapkan dalam setiap doa kita, <clears throat> dalam setiap permohonan kita, baik kita di perjalanan kita berdoa atau kita sambil mengucapkan berbisik di bibir kita dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita apa ini mungkin membahas Quran, kita ingin yang lainnya, kita doa lagi, kadang-kadang kita berzikir lagi agar kita bisa, bisa mengisi kita dengan kebaikan yang bisa jadi mungkin pada saat itu merupakan uh, waktu yang pas Allah mengabulkan doa kita, maka kita akan mendapatkan banyak kebaikan dengan mengisi waktu kita dengan halal yang bermanfaat tersebut. Jadi kesimpulannya, semua waktu bisa kita gunakan, kapanpun kita ingin berdoa dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha <clears throat> indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia yang maha sempurna ya. <clears throat> Baik, terima kasih dan masih kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dari Abu Azam di Jakarta. Ya Ustadz, apakah ketika kita berdoa dengan nama Al-Fattah dengan e, meminta e, dibukakannya kebaikan, apakah takdir yang sudah Allah tetapkan 50 ribu tahun e, dalam hal ini takdir ke, keburukan bisa berubah menjadi kebaikan? E, dengan doa yang kita uh, ucapkan tadi mohon penjelasannya Ustaz Jazakallah khairan Ya, kalau secara pengertian yang benar dalam agama bahwasanya takdir Allah tidak akan berubah. Tidak tidak akan berubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalahnya kita tidak tahu apa yang Allah takdirkan bagi kita. Tidak tidak tidak tahu. Yang kita diperintahkan adalah sekarang bersangka baik dan banyak berusaha dan ini harus usaha untuk kebaikan. Ingat Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebab dan akibat. Masalah takdir kita tidak tahu, semuanya majhul. Yang ada dalam diri kita adalah sekarang jalan kebaikan yang mungkin dengan sebab kita berdoa Allah jadikan ini sebab yang kemudian menjadikan menjadikan akibat kebaikan bagi kita sendiri. Sebagaimana orang yang sekarang mengetahui waktu dia berada di rumah bahwasanya kalau dia tidak makan pun maka kalau Allah menakdirkan dia kenyang maka dia akan kenyang. Tapi kenapa dia makan juga? Kenapa dia memilih makanan yang enak juga dirinya? Dia masak juga. Padahal dia sudah tahu kalau Allah takdirkan dia akan kenyang maka dia akan kenyang. Tapi dia berusaha juga masak, berusaha untuk membeli makanan uh, bumbu di warung misalnya, kemudian di, diolahnya menjadi masakan dan seterusnya. Orang yang mengetahui bahwasanya kalau Allah menakdirkan dia akan mendapatkan rezeki, dia juga akan mendapatkan rezeki. Kenapa dia harus menuju kantor, menuju ke pasar untuk berjualan, untuk melakukan keaktivitasnya sehari-hari. Jadi manusia secara fitrah sebenarnya mengakui masalah uh, takdir Allah Subhanahu wa taala itu tidak mempengaruhi kegiatan mereka. Tapi kadang-kadang subhat dari syaitan yang menjadikan mereka terpengaruh. Buktinya manusia siapapun akan berusaha, melakukan usaha dia. Dia sudah tahu misalnya dia akan sembuh, tapi kalau sakit dia juga pergi ke dokter. Atau dia berusaha minimal dia membeli obat di apotek atau bagaimana cara mengobati penyakitnya. Padahal dia mengetahui Allah sudah menakdirkan kesembuhan atau tidak ya baginya. Jadi secara fitrah manusia mengakui hal ini, maka karena kita tidak mengetahui apa yang Allah takdirkan bagi kita, cuma itu kita imani saja. Kita imani bahwa segala sesuatu mesti Allah tetapkan dan tidak akan selama-lamanya. Setelah itu kita setelah beriman kita melaksanakan perintah yang merupakan juga konsekuensi daripada keimanan yaitu mengikuti jalan petunjuk untuk membawa kita kepada yang baik dengan bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap baik kepadanya dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kebaikan segala kebaikan bagi kita semua insyaallah. Nah, terima kasih jawaban Ustaz dan berikutnya kita angkat kembali dari penelpon sudah ada Ibu Nur di Celeduk Tangerang. Silakan Ibu Nur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, uh, apakah pengaruh kalau kita berdoa hanya dengan bahasa Indonesia seperti kita mau masuk kerja, memang kita bekerja itu di tempat orang non Muslim. Nah, tapi uh, namanya pelayanan jasa itu selalu ada aja sedikit kekilah uh, eh, kekilafan kita ngomong apa gitu. Tapi udah berusaha sebaik mungkin supaya tidak dizolimi orang yang non muslim setiap kita mau absen itu nah eh, kita berdoa sudah berdoa ya. ya. Allah semoga engkau melindungi hamba dari uh, kezaliman orang-orang yang mus non muslim atau Baik. di dalam pekerjaan ini berlindung dari segala kemurkaan Baik. yang tidak diinginkan Baik. nah terus apakah kita untuk berdoa semacam itu itu sudah lumrah dan apa memang harus e, dikabulkan doa itu pakai selawat untuk pembuka pakai selawat, nah e, dan penutupnya pakai selawat juga. Baik. Katanya harus pakai selawat kalau baru doa dikabulkan. Apakah benar seperti itu? Mohon penjelasannya Ustaz. Hmm. Sekian, Assalamualaikum. Terima kasih. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, uh, menggunakan doa dengan bahasa Indonesia menurut pendapat yang insya Allah lebih kuat itu diperbolehkan diperbolehkan kita ucapkan dengan bahasa kita meskipun jelas ya, ya sudah merupakan apa ini ketentuan umum atau yang disepakati oleh para ulama bahwasanya berdoa dengan al apa ini bahasa Arab itu lebih utama utama lebih utama lagi berdoa dengan apa yang disebutkan doa-doa yang dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jelas lebih utama. Cuman sekarang manusia kalau tidak hafal, apakah kita larang dia untuk berdoa? Maka jelas jawabannya tidak. Kalau dia tidak paham bahasa Arab, apakah dia bahasa Jawabannya jelas tidak. Manusia punya permintaan kepada Allah, punya permohonan, kebutuhan, bahkan sebaik-baik hamba adalah orang hamba yang selalu menyandarkan segala permintaan dan permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam hal yang sekecil-kecilnya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi uh, uh, berdoa dengan bahasa selain bahasa Arab, bahasa Indonesia itu diperbolehkan. Yang jelas kita memenuhi syarat-syarat daripada doa tersebut dan kita berusaha untuk memenuhi adab-adabnya. Misalnya kita berusaha lebih utama ya dalam keadaan suci misalnya kalau kita mampu. Adapun kalau ada halangan ya maka tidak mengapa kita berdoa dalam keadaan tidak suci. Kemudian kita sebisa mungkin menghadap kiblat. Ya, kemudian ada adab doa yang lainnya dalam keadaan doa-doa umum kita mengangkat tangan karena ada hadis sahih yang menjamin dikabulkannya doa yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Rabbana Hayyun Karim yastahi ayyab sota ilaihil abdu yadaihi fayaruddahuma sifran. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Rabb kita maha mulia dan maha hayi, maha pemalu. Dia malu kalau seorang hamba mengangkat tangan kepadanya, yang kepadanya kemudian ditolak dengan hampa. Jadi mengangkat tangan, kemudian kita muji-muji Allah, membaca salawat kepada Nabi SAW. Lebih bagus lagi kita ucapkan Allah ketika selesai mengucapkan permintaan kita, kita ucapkan nama Allah yang sesuai dengan permintaan kita kalau kita meminta pengampunan, kita ucapkan sungguhnya engkau maha afu, maha pemaaf, maha gofur, maha pengampun, maha pemberi rahmat. Kita meminta dibuahkan pintu kebaikan, kita ucapkan al-fatah. Kita meminta sifat-sifat baik agar menghiasi diri kita dengan sifat-sifat baik. Kita mengatakan sesungguhnya engkau adalah al-jamil yang maha indah, yang, mema yang maha memiliki keindahan. Jadi kita ucapkan nama-nama tersebut dalam doa-doa kita. Itu lebih lagi. Jadi meskipun kita eh, hanya bisa berdoa seadanya, tapi kita usaha untuk melakukan uh, adab-adabnya. Maka insya Allah dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan bagi kebaikan tersebut. Maka lebih bagus lagi kalau kita pilih-pilih waktu yang senggang, waktu kita ada di rumah, kita sedang konsentrasi, kita setelah melaksanakan apa ini kita melaksanakan sholat, kemudian kita baca dalam sujud kita doa-doa tersebut, sholat sunnah, apalagi sholat malam waktu sedang tenang-tenangnya kondisi ke kejiwaan kita dalam artian tidak terganggu dengan banyak kesibukan, makanya lebih bagus kita ungkapkan waktu itu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, terima kasih jawaban Ustaz dan berikutnya kita angkat masih dari penelpon ada Umu Ahmad di Cikarang. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, uh, eh, mohon diberikan contoh tentang beramal ibadah dengan nama-nama dan sifat Allah yang uh, yang telah dijelaskan tadi. Uh, kemudian, apa, uh, maksudnya apakah kita melakukan, apakah kita dengan, uh, uh, apakah kita melakukan dengan amalan yang dapat menyebabkan uh, terbukanya pintu-pintu rahmat Allah atau uh, dengan dengan amalan yang seperti apa? Mohon diberikan contohnya Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, eh, kalau contoh ya seperti yang saya sebutkan tadi, <clears throat> kalau nama Al-Fatah ya, nama Al-Fatah kita ketahui dari pengertiannya dialah yang memutuskan hukum dalam syariatnya memutuskan hukum bagi manusia dalam ketentuan apa yang hukum-hukum di dalam syariatnya <clears throat> kemudian yang yang memutuskan hukum dalam artian takdir kepada yang berlaku bagi semua manusia maka konsekuensi daripada kita mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa taala ini pengaruh positif dari mengimani sifat Allah yang maha mulia ini adalah dengan kita berusaha untuk menerima keputusan dalam syariatnya. Berusaha untuk selalu merujuk kepada keputusan dalam agama ketika kita menyelesaikan masalah-masalah atau urusan di antara kita. Kemudian dalam menghadapi takdir Allah subhanahu wa ta'ala jelas kita harus bersabar dan menerima ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. <clears throat> Karena kita meyakini itu diputuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha mengetahui segala kebaikan dan yang terbaik bagi manusia. Jadi kita menerima dengan itu kita bersabar, kita akan menerima keputusannya. Demikian pula ketika menghadapi syariatnya meskipun dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita berusaha menundukkan nafsu kita agar mengikuti perintahnya dalam agama. Kita berusaha untuk mempelajari agamanya dan sebagainya. Kemudian uh, ini contoh dari hal tersebut. Seperti kalau kita mengimani nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur, atau tawwab Maha Pengampun, Maha Penerima Tobat. Konsekuensinya kalau kita berbuat dosa, kita segera meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha menerima tobat orang yang bertobat. Maka kita bertobat kepadanya, kita kembali kepadanya. Kita berusaha untuk meminta ampun atas dosa-dosa kita. Nah, ini konsekuensi daripada mengimani nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut dan termasuk kalau kita mengimani nama Allah Ar-Razzaq ya, Maha pemberi rezeki, maka dengan itu kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan rezeki yang halal, Kemudian juga kita berusaha melakukan sebab-sebab yang halal yang dibenarkan dalam agama dengan kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mampu memberikan rezeki yang halal kepada kita kalau kita berusaha berpegang dengan agama dan hal-hal yang lain yang kita amalkan dari mengimani kandungan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha yang maha sempurna ya. Nah, baik. Terima kasih jawaban Ustadz. E, masih ada waktu saja untuk e, pertanyaan kembali dari pesan singkat dari e, beberapa pertanyaan yang sama dan ini e, berkaitan dengan perayaan hari Eh, besar orang-orang kafir Ustaz bagaimanakah hukum yang sebenarnya dari uh, kita mengucapkan selamat uh, Natal dalam hal ini untuk orang-orang Nasrani uh, karena ada sebagian cendekiawan Islam yang menyatakan bahwasannya hal ini dibolehkan dan ini merupakan uh, muamalah saja dan kita harus bersif, bersikap uh, lemah lembut kepada mereka bukan sebagai uh, dalam rangka ibadah mohon penjelasan dari hal ini jazakallahu khairan Ustaz ya. Ya, uh, untuk ulama-ulama Islam yang diperhitungkan, tidak dikenal di antara mereka ada yang membolehkan hal tersebut. <coughs> Jadi tidak dikenal di antara mereka ada yang membolehkan hal tersebut. Karena mengucapkan selamat, mengucapkan selamat itu bagian dari membenarkan apa yang mereka yakini. Apalagi perayaan ini adalah merupakan sifat atau uh, termasuk keyakinan yang paling khusus yang ada dalam agama mereka. Bagaimana mungkin Islam diperbolehkan mengakui hal tersebut? Apakah Anda meyakini bahwasanya perayaan tersebut adalah benar? Perayaan tersebut adalah benar? Apakah Anda meyakini bahwasanya apa ini apa yang mereka sangka bahwasanya uh, kelahiran Nabi Isa adalah hari tersebut itu dibenarkan? Ini jelas tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan apalagi kemudian ini menyangkut dengan berhubungan dengan keyakinan-keyakinan mereka yang kufur lainnya, maka ini termasuk kita ketahui kalau kita mengakui agama mereka adalah agama kufur, agama yang sudah dirubah, agama yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita dibenarkan mengucapkan selamat sesuatu yang jelas-jelas menyatakan kafirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas tidak mungkin. Ini bertentangan dengan konsekuensi akidah al-wala wal bara, ya, loyalitas dan pencian terhadap kafir, amalan-amalan orang kafir dan perayaan mereka. Sampai-sampai Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengartikan firman Allah Subhanahu wa taala walladzina la yashhaduna zur sifatnya orang-orang hamba-hamba Allah yang beriman, orang-orang yang tidak menyaksikan azur. Zur ini artikan oleh beliau perayaan orang-orang kafir. Sedangkan kita menyaksikan saja, menghadirinya saja itu dilarang, bahkan lewat saja kita disuruh untuk faida marru bi marru kiraman, ini melewati dengan mulia memuliakan diri. Ya, ini melewati dan segera pergi menjauhinya atau mengingkarinya jika kita jika kita mampu untuk mengingkarinya ini saja diperintahkan untuk demikian apalagi sampai mengucapkan selamat mengucapkan selamat jelas mengakui kebenarannya dan kita rindu terhadap acara tersebut maka dari segi mana hal ini bisa diperbolehkan kecuali orang-orang yang memang naudzubillah min dalik uh, memiliki penyakit dalam hatinya dalam artian dia tidak mengakui agama tersebut adalah agama-agama yang kufur yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala mengampuni kaum muslimin dan selalu memberikan hidayah kepada mereka agar baik kepada jalan yang benar. Ya. Baik, terima kasih jawabannya dan kemudian ini pertanyaan terakhir Ustaz ya dari e, beberapa penanya yang sama berkaitan. Ustaz, apakah mengusap mengusap muka selesai berdoa ada e, adab dan sunnah yang sahih dari hari ini? Saya terima kasih, jazakallahu khairan benar itu disebutkan dalam sebuah hadis, tapi hadisnya baik ya, hadis lemah dan cuma diriwayatkan dengan dari satu riwayat, satu jalur, maka riwayat ini adalah riwayat yang lemah dan tidak bisa di, diterima begitu. Jadi uh, tidak termasuk adab dalam berdoa mengusap wajah karena itu disebutkan dalam hadis yang lemah, hadis yang baik. <clears throat> Nah, terima kasih dan uh, tadi adalah pertanyaan terakhir kita di pagi ini dan kami ucapkan terima kasih jazakallah khairan atas uh, keluangan waktu Ustaz. Mungkin ada kesimpulan akhir atau penutup dari kajian ini silahkan Ustaz. Ya, jadi kesimpulan dari kajian ini kita mengimani nama Allah Subhanahu wa taala al Yang dengan mengimani ini kita akan uh, mendapatkan suatu faedah yang sangat agung dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta untuk dibukakan kebaikan-kebaikan bagi diri kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibukakan hati kita menerima hidayahnya, menerima petunjuknya, menerima kesempurnaan iman dan kebaikan-kebaikan dalam agama. Juga dengan iman mengimani nama ini kita akan semakin bersemangat berpegang dengan syariatnya, berpegang teguh dengan petunjuknya karena disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui tentang segala sesuatu yang terbaik bagi manusia sebagaimana kita akan selalu ridho terhadap segala ketentuan takdir yang dilakukannya kepada kepada manusia yang ini akan menghasilkan kebaikan bagi bagi kita semua. Demikian.